محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwani fillah wa akhwati fid din azani Allah wa iyyakum para pendengar Radio Roja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini di Madinah siang hari di tanah air Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kita kesempatan untuk bersua kembali dalam rangka untuk mempelajari sirah perjalanan hidup Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pertemuan pekan yang lalu kita telah uh, menyebutkan beberapa kejadian yang terjadi sebelum Nabi Sallallahu alaihi wasallam Uh, diangkat menjadi seorang nabi yaitu diantaranya perjalanan beliau bersama pamannya Abu Talib Eh, berdagang ke negeri Syam dan bertemu dengan pendeta Bahira. Di antara peristiwa-peristiwa yang terjadi e, yang dihadapi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau diangkat menjadi nabi yaitu beliau menghadiri halfal fudul yaitu sumpah yang diikrarkan oleh beberapa suku dari Quraisy ya dalam rangka untuk mengembalikan hak seseorang ya untuk melawan kezaliman yang dikenal dengan halfal fudul yaitu perserikatan atau sumpah yang dilakukan oleh beberapa suku dalam rangka untuk mengembalikan hak seseorang yang e, kisahnya bahwasanya ada seorang laki-laki dari Zabid ya datang yang disebutkan juga bahwasanya datang dari uh, Yaman. Datang menuju kota Mekah dalam rangka untuk berdagang. Kemudian ada seorang yang bernama Al-As bin Wa'il As-Sahmi dari orang-orang uh, penduduk kota Mekah, kafir Quraisy. Dia pun membeli barang dari lelaki ini yang datang dari negeri Yaman ini, dari disebut Ternyata Al-As bin Wa'il As-Sahmi ini yang dia memiliki nasab yang tinggi dan mulia di kaumnya di kota Mekah, dia tidak membayar harga barang ini. Jadi cuma diambil barangnya kemudian tidak dibayar harga barangnya. Maka kemudian Zabidi ini orang dari Yaman ini pun merasa dia terzolimi. Dia pun minta tolong dari minta tolong kepada beberapa kabilah tatkala itu agar kabilah-kabilah tersebut menolong dia untuk mengambil haknya dari Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Akan tapi mereka tidak memenuhi uh, permintaan Zabidi. Maka akhirnya si Zabi ini ini pun pergi ke Jabal Abi Kubais yang terletak dekat uh, Masjidil Haram yang sekarang masih ada. Maka tatkala matahari mulai, mulai uh, terbit, tatkala itu orang-orang Quraisy sedang berada di sekitar Masjidil Haram, ya, di sekitar Ka'bah, maka dia pun berteriak dengan suara yang lantang minta pertolongan kepada mereka. Berteriak bahwasanya sungguhnya dia uh, telah menjual barang dan barangnya tidak diberikan kepadanya harga barang tersebut. Maka akhirnya seruannya minta apa keinginannya untuk minta pertolongan tersebut didengar oleh orang-orang kafir Quraisy saat kala itu. Maka akhirnya Orang-orang kafir Quraisy pun yang pertama kali berbicara adalah Zubair bin Abdul Muttalib, salah seorang dari paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia mengatakan, apakah orang seperti ini harus ditinggalkan? Ya, kita harus menolong seperti ini. Bayangkan orang ini datang dari jauh ya, datang dari jauh negeri Yaman untuk berdagang di kota Mekah. Kemudian ternyata barangnya diambil tanpa dibayar harganya. Maka tergeraklah hati-hati orang Quraisy saat kala itu. Maka mereka pun berkumpul di sebuah Eh, di sebuah rumah milik Abdullah bin Jada'an. Maka mereka pun bersumpah berjanji ya tatkala itu di bulan Dzulqa'dah untuk mereka bersatu, bersyarikat dalam rangka untuk menolong orang tertolimi ini, si Zabidi. Ya, untuk mengambil haknya dari uh, Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Nah, jadi masalah Al-As bin Wa'il As-Sahmi juga merupakan orang yang terkemuka di uh, ter orang uh, terkemuka di uh, kota Mekah. Dinamakan sumpah bersama ini, perserikatan bersama ini dinamakan dengan halful fudul. Ya, kenapa? Al fudul karena mereka akhirnya nanti e, mengembalikan fudul yaitu mengambilkan barang dari e, harta milik e, Zabidi dikembalikan dari Al-As dikembalikan kepada Zabidi. Dan Nabi saw menyebutkan bahwasanya dia ikut serta dalam e, perjanjian ini. Rasulullah saw bersabda dalam hadisnya ya laqad syahidtu fi dari Abdullah bin Jad'an halfan law da'itu bihi fil Islam la ajabtu tahalafu an yaruddu fudula ala ahliha wa alla yu'izzu dhalim mazluman kata Nabi sallallahu alaihi wasallam aku telah hadir dalam uh, di rumah Abdullah bin Jad'an menghadiri sebuah sumpah yaitu halful fudul yang seandainya aku diminta untuk menghadiri sumpah seperti itu, ya, maka aku akan hadiri kalau aku diminta setelah adanya Islam. Tahalafu ayyarudul fudul ala ahliha. Mereka saling bersumpah bersepakat untuk mengembalikan hak milik orang yang ditolimi untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad syahidtu fi dari Abdullah bin Jada'an halfan ma ahabbu anna liya bihi humran na'am walau udah bihi fil Islam la tu, Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku telah menghadiri di rumah Abdullah bin Jadaan sebuah sumpah kesepakatan yang seandainya aku diberikan diberikan kepadaku onta merah ya untuk meninggalkan sumpah tersebut maka aku tidak akan menerima onta merah. Ini menunjukkan bagaimana semangat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghadiri uh, sumpah bersama tersebut. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walau udah abihi fil Islam la tu, Kalau seandainya kejadian itu terjadi setelah adanya Islam, ya. Terus aku diminta untuk menghadiri acara sumpah tersebut, maka aku akan e, menghadiri sumpah tersebut. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin azanillahu ayakum para pendengar dari Roja yang dimilakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini e, kisah ini memberi pelajaran kepada kita ya bahwasanya Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam membenarkan sumpah bersama yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy saat kala itu. Ya. Dalam rangka untuk mengambil uh, hak yang untuk dikembalikan kepada orang yang telah dizolimi. Mengambil dari orang yang berbuat zalim dikembalikan kepada orang yang dizolimi. Bahkan Nabi SAW mengatakan kalau seandainya mereka ya mengajak aku meskipun sudah Islam, aku akan menghadirinya ya. Meskipun yang mengajak adalah orang-orang kafir Quraisy. Namun jika diajak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah datang Islam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menghadiri acara tersebut. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalau aku diberi pilihan menghadiri acara tersebut atau aku mendapatkan onta merah, maka aku memilih untuk menghadiri acara tersebut dan meninggalkan onta merah. Padahal kita tahu bahwasanya onta merah merupakan ibarat dari uh, anfasu amwalil Arab, yaitu ibarat dari harta yang paling berharga yang dimiliki oleh orang-orang Arab tatkala itu. Ya Kata Nabi SAW, kalau aku diberi harta yang paling berharga untuk meninggalkan acara tersebut, maka aku tidak mau. Ini menunjukkan bagaimana semangat Nabi SAW untuk menghadiri acara tadi. Padahal acara tadi, sumpah itu dilakukan oleh orang-orang eh, orang-orang kafir Quraisy. Namun, namun Nabi SAW ikut menghadirinya. Ikhwani fillah Ada pelajaran berharga yang uh, kita petik dari kisah ini dari peristiwa ini, yaitu bahwasanya Rasulullah SAW ya tatkala diutus kepada orang-orang kafir Quraisy. Ya, meskipun mereka uh, memusuhi Nabi SAW dengan permusuhan yang sangat sengit, akan tetapi Rasulullah SAW adalah seorang yang adil dalam menghadapi mereka. Jika orang-orang kafir Quraisy tersebut memiliki kebaikan, maka Nabi SAW mengakui kebaikan tersebut. Di antaranya lihat kebaikan ini. Mereka bersepakat bersatu padu untuk mengambil hak dari orang yang Eh, untuk mengambil hak dari orang yang telah menzolimi untuk dikembalikan kepada orang yang telah terzolimi. Ya. Jangan kita bersikap seandainya ada orang musuh kita sehingga kita seakan-akan melupakan kebaikan orang tersebut. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis bersabda, Inna ma bu'ithu li utammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan, kata Nabi untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ini isyarat bahwasanya orang-orang jahiliyah, ya, mereka juga memiliki akhlak yang mulia memiliki akhlak yang hasanah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyempurnakan akhlak yang sudah ada, disempurnakan lebih sempurna lagi. Bukan dihilangkan, bukan ditiadakan, bukan di disepelekan tidak akhlak yang sudah ada dimiliki oleh orang jahiliyah disempurnakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al Quran, Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist syuhada. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian berbuat adil sebagai saksi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah merintahkan kita untuk berbuat adil terhadap siapa saja. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala ya eh, dalam surat Al-Maidah ayat 8 kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu taqwa Kata Allah Subhanahu wa taala dan janganlah sampai kebencianmu terhadap uh, suatu kaum ya, menjadikan kalian tidak berbuat adil. Ya'diluhu aqrabu taqwa. Hendaknya kalian berbuat adil dan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Dan takutlah kalian kepada Allah sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu terhadap apa yang kalian lakukan. Ikhwani fil akhwati fid din wa iyyakum para pendengar di Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kita harus bersikap terhadap siapa saja, bahkan terhadap orang-orang memusuhi kita, ya. Kalau memang pada pada diri mereka ada kebenaran, kita harus akui. Ya. Al hikmatu dhalatul mu'min, ya. Kebenaran di mana saja itu adalah sebenarnya hak orang mukmin. Dan kalau memang mereka memiliki kebenaran, kita akui, ya. Kita akui kebenaran tersebut. Jangan sampai kita Eh, menutup diri dan mengatakan mereka tidak ada eh, kebaikan sama sekali. Kita harus mengakui kalau ada kebenaran kita ambil dari mana saja datangnya kebenaran tersebut. Oleh karena dalam satu hadis disebutkan ada seorang Yahudi datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih. Kemudian orang Yahudi ini berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Innakum tushrikun, taquluna masya Allah wa Kata mereka, kata orang Yahudi ini, sungguhnya kalian orang Islam Kalian telah berbuat kesyirikan. Orang Yahudi ini berkata kepada Nabi, apa kesyirikannya? Kata orang Yahudi, kalian berkata Masya Allah wa syait. Kalian berkata bahwasanya atas kehendak Allah dan kehendak engkau Muhammad. Wa taqulun wal Ka'bah dan kalian berkata demi Ka'bah. Ini, ini benar. Sempat masih diucapkan oleh para sahabat ucapan-ucapan seperti ini tatkala di awal Islam, tatkala Rasulullah SAW pertama kali datang di Madinah. Ya. Jadi tauhid belum belum bersih karena ini masih ada syirik-syirik kecil, syirik-syirik kecil yang berkaitan dengan lafal, ya, yang berkaitan dengan lafal, bukan yang berkaitan dengan hati, yang berkaitan dengan lafal yang belum bersih sama sekali. Sehingga para sahabat masih mengucapkan masya Allah wa syi'ta, masya Allah wa sya'a Muhammad, sesuai dengan kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Mereka berkata wal Ka'bah demi Ka'bah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditegur oleh orang Yahudi ini, maka Nabi pun menerima tegurannya. Maka Nabi SAW pun menyuruh para sahabat agar jika mereka ingin bersumpah untuk mengucapkan warabbil Ka'bah demi penguasa Ka'bah, demi pemilik Ka'bah yaitu demi Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya mereka mengatakan masya Allah tsumma syi'ta atau tsumma syaa Muhammad. Hendaknya mereka berkata e, atas kehendak Allah kemudian kehendak Muhammad. Oleh karenanya e, Syekh Sulaiman bin Abdullah bin Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahumullah yaitu cucu dari uh, Syekh Muhammad bin Wahab dalam bukunya Taisir Azil Hamid tatkala menyarah hadis ini dia berkata wa fihi qabulul haqq mimman jaa bihi wa in kana aduwan mukhalifan fid din kata dia dan hadis ini menunjukkan ya bahwasanya kita harus menerima kebaikan dari siapa datangnya meskipun dari musuh kita yang menyelisih kita dalam agama. Bayangkan Nabi SAW menerima nasihat orang Yahudi. Kenapa? Karena Yahudi tersebut membawa kebenaran. Ya, Yahudi tersebut membawa kebenaran. Semana dengan ini sebagaimana Syekh Al-Utsaimin rahimahullah pernah ditanya dan saya pernah dengar langsung ceramah beliau tentang masalah ini. Ya, uh, Syekh Utsaimin pernah ditanya tentang sikap seorang ya yang tatkala dia hendak memberi hukum kepada seorang, dia tidak menyebutkan kebaikan-kebaikan orang tersebut. Jadi Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan perbedaan antara al-hukum ala syakhs wa tahdhir. Kalau kita menghukum seorang, menghukum suatu kelompok, ya, kita memberi hukum orang ini bagaimana atau kelompok ini bagaimana, maka tidak boleh kita melalaikan kebaikan-kebaikan orang tersebut. Tidak boleh kita melalaikan kebaikan uh, kelompok orang orang tersebut. Ya. Kemudian beliau menyebutkan tentang dalil-dalil akan hal ini. Di antaranya beliau menyebut tentang hadis al-habar ya, hadis tentang ada seorang pendeta dari Yahudi kemudian datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, "Inna najidu fit Taurati anna Allah ja'ala samawati ala usba wal aradina ala isbi'." Ya. Dan seterusnya kata orang Yahudi tersebut kepada Nabi, "Sungguhnya kami mendapati dalam Taurat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit seluruhnya di salah satu jarinya, jari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menjadikan bumi-bumi seluruhnya pada satu jari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia menyebutkan tentang uh, kelanjutan dari hadis tersebut. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun tersenyum tatkala mendengar perkataan orang pendeta Yahudi ini membenarkan perkataan pendeta Yahudi ini. Kemudian Rasulullah SAW membaca firman Allah, "Wa ma qadarullah haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawat matwiyatun bi yamini." Sesungguhnya eh, mereka orang-orang kafir tidak mengagungkan Allah sebagaimana semestinya. Dan bumi seluruhnya pada genggaman Allah Subhanahu wa taala. Dan langit-langit seluruhnya berada di genggaman tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah di sini bagaimana ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima kebenaran dari orang orang Yahudi. Oleh karenanya Syekh Utsaimin rahimahullah mengingatkan ya kalau memang kita ingin menghukum seorang, ya maka kita melihat kebenar, kebaikan dan keburukannya. Ya, sunnah dan bid'ahnya kita hukum. Apakah orangnya termasuk ahlul bid'ah? Apakah termasuk ahlul sunnah? Maka kita harus menyebutkan kebaikan dan keburukannya. Bahkan kalau ada seorang yang e, terkenal memberi kemaslahatan yang banyak kepada kaum muslimin seperti para aimatul hadis ya seperti e, orang-orang e, terkemuka dalam ilmu hadis seperti Ibnu Hajar dan juga Al Imam Nawawi yang banyak memberikan faedah kepada kaum muslimin kalau mereka terjerumus dalam kesalahan bahkan dalam masalah akidah maka kita berusaha mencari udzur bagi mereka Kenapa? Karena mereka terkenal memberi faedah kepada kaum mukminin. Seperti Al-Hafiz Ibnu Hajar dan Al-Imam Nawawi tatkala mereka uh, mentakwil firman Allah Subhanahu wa taala wajah Robbuk rabbuk dan tatkala datang Rob engkau, mereka mengatakan wajah al amru rabbik telah datang perintah Rob engkau. Ini adalah takwil. Namun kita e, kemudian tidak mengangkat kesalahan mereka ini, kemudian kita jelek-jelekan mereka dalam rangka untuk menghabisi mereka. Tidak. Mereka adalah para aimah ahlu sunnah wal jamaah maka kita mencari uzur bagi mereka karena tidak ada seorang pun yang terlepas dari kesalahan. Berbeda tatkala kita dalam rangka mentahdir seorang, mentahdir kelompok dari kesalahan, maka tidak mengapa kita tidak menyebut kebaikan kelompok tersebut. Kita hanya menyebutkan kesalahannya. Karena apa dalam rangka untuk mentahdir. Dalam rangka untuk meningkatkan umat dari kesalahan orang ini. Namun tatkala menghukumi seorang, orang ini ahlu sunnah atau ahlu bidah, ya, Ya, kita harus mengakui kebenaran yang ada pada orang tersebut. Kita harus melihat sunnah yang ada pada orang tersebut untuk ditimbang dengan bid'ah yang ada. Ya. Mana yang lebih uh, mendominasi? Kita hukumi dia sebagai ahlu sunnah atau sebagai ahlu bid'ah karena tidak ada seorang pun yang terlepas dari uh, uh, kesalahan. Adapun tatkala kita mentahdir dari suatu kesalahan, maka tidak wajib bagi kita untuk menyebut kebaikan seorang kita melihat kepada kemaslahatan uh, dakwah. Para pendengar radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari sini juga dalil bahwasanya ya siapapun orangnya meskipun menyelisih kita dalam masalah agama kalau mengajak kita untuk melakukan kebaikan kita berusaha untuk uh, membantunya selama tidak mendatangkan kemudaratan selama tidak mendatangkan kemudaratan bahkan orang-orang kafir Quraisy Kata Nabi, kalau seandainya mereka mengajakku untuk mengikuti sumpah bersama dalam rangka untuk mengambil hak orang yang telah tertolimi, maka aku akan maka akan aku ikuti sumpah tersebut. Bahkan kalau aku mau diberikan harta yang termewah oleh orang-orang Arab tidak akan aku ambil demi, dalam rangka untuk mengikuti sumpah bersama tersebut. Lihatlah bagaimana semangat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, siapapun yang mengajak kita, apakah orang-orang kafir, apakah kaum musyrikin, apakah ahlul bidah, apakah tukang maksiat, kalau mereka mengajak kita untuk bekerja sama dalam rangka untuk menegakkan hak Allah Subhanahu wa taala, maka kita bantu selama tidak mendatangkan kemudaratan. Ya. Asalnya kita boleh bantu. Namun kita melihat maslahat dan dan mudarat. Apakah kalau kita membantu mereka ada mudarat di balik itu? Kalau tidak ada, maka kita bantu. Ya, atau mudaratnya kecil, maslahatnya besar. Kita bantu orang tersebut. Meskipun dia orang musyrik, meskipun dia ahlul bidah, meskipun dia ahlul maksiat. Oleh karenanya Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad ya, tatkala menyebutkan faedah-faedah dari perang Hudaybiyah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ana bacakan dalam Zadul Ma'ad. Ya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Innal musyrikin ya. wa ahlal bid'ah wal fujur wal bughat wal zalamah idza talabu amran yu'adzibuna fihi hurmatan min hurmatillah ta'ala ujibu ilaihi wa u'tu ya kata Ibnu Qayyim rahimahullah sungguhnya orang-orang musyrik dan ahlul bid'ah dan tukang kemaksiatan wal bughat wal zalamah orang-orang yang memberontak dari pemerintah wal zalamah dan juga orang-orang yang berbuat zalim kalau mereka meminta suatu perkara di mana dalam perkara tersebut mereka mengganggungkan salah satu dari syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, mengganggungkan hak Allah Subhanahu wa taala, maka ujibu ilaihi wa u'tu, maka dibantu dan diberikan permintaan mereka. Wa u'inu alaihi dan dibantu mereka. Wa in mana ughairahu. Meskipun mereka berbuat zalim dalam hal yang lain. Tapi tatkala mereka bersepakat minta pertolongan kita untuk melakukan satu kebaikan, ya. Meskipun mereka berbuat zalim, berbuat maksiat, ya, dalam perkara yang lain, maka kita bantu perkara tersebut. Kenapa? Karena e, dalam rangka untuk menegakkan hak Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Ibnu Qayyim rahimahullah? Fayu'anuna 'ala ma fihi ta'zimu hurmatillah ta'ala, la 'ala kufrihim wa baghihim. Kata Ibnu Qayyim, maka mereka dibantu dalam rangka e, membantu dalam dalam suatu perkara yang di situ ada pengagungan terhadap hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita bantu kekafiran mereka dan bukan kita bantu pemberontakan mereka. Kemudian kata beliau wa yumnauna mimma siwa dhalik dan kita tidak bantu mereka dalam kemaksiatan mereka. Fa kullu man iltamasa al-mu'awanata 'ala mahbubin lillahi ta'ala murdin lahu ujiba ila dhalika inan man kan. Ma lam yatarattab ala i'anatihi ala dhalika al-mahbub mabghudun lillahi a'zamu minhu. Kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, maka setiap orang yang minta pertolongan untuk melakukan suatu perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan menegakkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala maka dibantu siapapun orang tersebut sebagaimana kata Ibnu Qayyim apakah orang musyrik apakah ahlul bidah apakah pelaku maksiat apakah khawarij apakah pelaku kezaliman kalau memang minta tolong kita untuk melakukan suatu perkara yang dicintai oleh Allah maka kita bantu siapapun dia namun apa kata Ibnu Qayyim selama tatkala kita membantu dia tidak mendatangkan suatu perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Ibnu Qayyim, "Hadza min adaqqil mawadhi' wa as'abiha wa ashaqqiha 'ala nufus Ya. Dan ini merupakan perkara yang paling uh, pelik dan paling sulit dan paling berat terhadap jiwa. Ya, kenapa? Karena Jiwa itu merasa berat jika ternyata yang bantu, yang minta pertolongan adalah musuh kita atau orang yang menyelisih kita dalam masalah agama. Namun demikian, ikhwani fillah azani Allah Ini merupakan faedah yang sangat penting bagi kita di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam berusaha untuk e, bekerja sama dengan orang-orang kafir Quraisy ya dalam rangka untuk e, mengambil hak orang yang telah terzalimi. Ini peristiwa pertama. Peristiwa berikutnya yang dialami oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat beliau menjadi nabi adalah pernikahan beliau bersama Khadijah radhiyallahu taala anha. Pernikahan beliau bersama Khadijah radhiyallahu taala anha. Disebutkan bahwasanya Khadijah ya, binti Khuwailid radhiyallahu taala anha merupakan seorang wanita yang sangat mulia ya, dan memiliki nasab yang tinggi di kalangan orang-orang Quraisy. Bahkan termasuk wanita yang sangat kaya, kaya raya. Dan Khadijah radhiyallahu taala anha sering menyewa atau memperkerjakan para lelaki untuk mengadakan mudharabah yaitu menjualkan barang Khadijah radhiyallahu taala anha kemudian nanti hasilnya dibagi di antara mereka. Dan ternyata ya, Khadijah telah mendengar akan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan amanah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka dia pun ingin agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bekerja dengan dengan Khadijah, bekerja dengan dia, ya, untuk memperda, menjual barang Khadijah, barang dagangan Khadijah radhiyallahu taala anha. Maka akhirnya Rasulullah SAW pun menerima tawaran Khadijah radhiyallahu taala anha Kemudian Rasulullah SAW pun pergi berdagang bersama salah seorang pekerja Khadijah yang bernama Maisarah. Ya, anda ingatkan Maisarah adalah seorang lelaki bukan seorang wanita. Ya, ini salah, sering salah di uh, dipahami oleh sebagian orang-orang di Indonesia sehingga terkadang anak wanita mereka di, di kita di Indonesia ada perempuan ya, kadang diberi nama Maisarah ya. Maisarah. Kenapa? Karena memang namanya mirip dengan nama wanita. Namun kalau di Arab ya Maisaro adalah nama seorang laki-laki. Di antaranya ini Rasulullah SAW pun bersafar dengan salah seorang pekerja Khadijah yang bernama Maisarah. Rasulullah SAW bersafar bersama Maisarah dalam rangka untuk menjual barang dagangan Khadijah radhiyallahu taala uh, anha. Dan ternyata dalam perjalanan safar Maisarah melihat bagaimana akhlak Nabi yang sangat luar biasa. Karena kita tahu bahwasanya Safar itu sebagaimana perkataan para ulama, as-safar yusfir. Safar itu akan mengungkap rahasia akhlak seseorang. Ya. Jika orang tersebut berakhlak mulia, maka akan nampak tatkala dia sedang safar. Dan jika orang tersebut berakhlak buruk, maka akan nampak tatkala sedang sedang safar. Ya, karena safar sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita atun minal adab safar adalah e, merupakan sebagian daripada adab ya karena orang yang bersafar akan mengalami kesulitan dalam waktu yang lama akan menghadapi cobaan menghadapi kesulitan hal-hal yang berat jika orang tersebut berakhlak yang mulia dia akan sabar menghadapi hal itu seluruhnya dan dia akan e, memba berusaha membantu teman safarnya. Adapun jika seorang berakhlak buruk, ya, maka akan nampak juga tatkala sedang bersafar. Dia akan berusaha memenuhi kebutuhannya dan melupakan saudaranya. Ya, kenapa? Karena dia menghadapi kesulitan. Oleh karenanya, e, merupakan kecerdasan Khadijah radhiyallahu taala anha. Tatkala menyuruh uh, Maisarah menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdagang. Sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa berdagang sendiri. Namun Khadijah radhiyallahu taala anha mengutus Maisarah, salah seorang pekerjanya, untuk menemani ya, menemani uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Disebutkan juga bahwasanya Maisarah ada yang mengatakan Maisarah adalah gulamnya yaitu budaknya Khadijah radhiyallahu anha untuk menemani Nabi SAW. Disitulah Maisarah melihat bagaimana akhlak Nabi semakin nampak tatkala bersafar dengan Nabi SAW. Bagaimana akhlaknya yang mulia, bagaimana amanahnya, bagaimana kejujurannya. Setelah pulang dari safar setelah berdagang, maka Maisarah pun menceritakan hal ini kepada uh, Khadijah radhiyallahu anha. Maka semakinlah bertambah eh, kecintaan Khadijah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Khadijah pun ingin agar uh, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menikahinya. Maka disebutkan dalam riwayat ya ada khilaf di antara para ulama uh, bahwasanya akhirnya salah seorang paman Khadijah radhiyallahu taala anha pun mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menawarkan Khadijah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang lebih kuat dalam masalah ini yang menawarkan Khadijah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu adalah ayahnya sendiri Khuwailid ya. Dan ini merupakan pendapat Al-Imam Az-Zuhri, demikian juga uh, Ibnu Ishaq ya. Dan mereka lebih sikoh dalam hal ini. Ya dan sebagaimana dikuatkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah. Jadi Khuwailid lah yang ayah ayah dari uh, Khadijah lah yang menawarkan Khadijah kepada Nabi saw Alaihi Wasallam dan ayah Khadijah lah yang kemudian menikahkan Nabi saw Alaihi Wasallam uh, dengan Khadijah dengan putrinya radhiyallahu taala anha. Ikhwani fillah wa tafiddin azani Allah iyyakum. Ada khilaf di antara para ulama. Berapa umur Khadijah radhiyallahu taala anha tatkala menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Adapun umur Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala itu berumur 25 tahun. Adapun Khadijah radhiyallahu taala anha maka ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya umurnya 40 tahun. Ya. Sebagaimana disebut dalam Tabaqat Ibnu Sa'ad dan ada yang mengatakan bahwasanya umurnya adalah e, eh, 28 tahun, ya. Dan ini merupakan perkataan Ibnu Ishaq. Ya, dua-duanya tanpa sanad ya. Akan tapi Allah taala alam bisawab. Kalau kita melihat e, dari kondisi yang ada, yang lebih rajih, yang lebih kuat pendapatnya bahwasanya umur Khadijah tatkala itu bukanlah 40 tahun, tetapi umurnya adalah 28 tahun. Jadi cuma berbeda 3 tahun dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya yang mendukung akan hal ini yaitu setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dianugerahi enam enam orang anak putra dan putri dari Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya, dua orang putra dan empat orang putri. Kalau memang Khadijah berumur 40 tahun, tentunya biasanya wanita sebelum umur 50 tahun sudah mencapai masa menopause dan tidak bisa melahirkan anak lagi. Jadi kemungkinan besar pertama ini merupakan pendapat Ibnu Ishaq dan dia adalah imam dalam masalah Eh, sirah Nabawiyah ya dan dia adalah seorang yang uh, Hasanul Hadis yaitu Saduk ya Saduk Mudallis jadi kita lebih condong pada pendapat uh, pendapat dia yang mengatakan bahwasanya Khadijah radhiyallahu taala anha tatkala itu berumur uh, 28 tahun Terlebih lagi setelah itu Khadijah memiliki anak 6, 6 orang anak yang tentunya kalau seandainya 4 40 tahun tentunya uh, agak sulit memiliki anak sebanyak itu. Ikhwani fil akhwati fid din azanillahu wa iyyakum. Disebutkan bahwasanya uh, Khadijah adalah seorang janda dan pernah dia menikah dua kali sebelum Nabi Shallallahu Alaihi eh, Wasallam. Suaminya yang pertama bernama Atiq bin Aid al Makhzumi, kemudian suaminya yang kedua bernama Abu Halah ibnu Abbas at Tamimi. Baru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suami beliau yang yang ketiga. Adapun Khadijah tentunya adalah istri pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun hidup berbahagia dengan Khadijah radhiyallahu taala anha seorang wanita yang sangat salehah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dianugerahi uh, enam orang putra dan putri ya dari Khadijah radhiyallahu taala anha. Anak-anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam uh, yaitu uh, Qasim dan Abdullah ya yang putra, dua orang putra bernama Qasim dan Abdullah. Yang Abdullah ini yang disebut dengan di, memiliki lakop Tayyib dan Tahir. Adapun empat wanita, anak putri putri wanita adalah eh, Zainab, kemudian Ummu Kalthum, kemudian Fatimah dan Ruqayyah. Ini semua adalah anak-anak Nabi SAW dari Siti Khadijah radhiyallahu taala anha. Adapun Qasim dan Abdullah ya putra-putra Nabi Shallallahu alaihi wasallam meninggal sebelum datangnya Islam, sebelum Nabi diangkat menjadi seorang seorang nabi. Adapun empat putri Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Zainab, Ummu Kalthum, Fatimah dan Ruqayyah, maka mereka uh, masuk Islam, ya mereka masih menemui uh, kenabian Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan mereka pun masuk uh, Islam. Dan semuanya meninggal sebelum meninggalnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam kecuali Fatimah meninggal enam bulan setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Khadijah radhiyallahu taala anha wafat meninggal dunia eh, tiga tahun sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke kota Madinah. Para pendengar radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kisah atau peristiwa nikahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha tentunya memiliki eh, banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Kita ketahui bersama bahwasanya Khadijah radhiyallahu taala anha merupakan wanita yang sangat mulia ya, di dunia maupun di akhirat. Nabi sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, wa khairu nisaiha Khadijah. Kata Nabi sallallahu Alaihi Wasallam dan perempuan yang terbaik di, di atas muka bumi adalah Khadijah. Ya, adalah Khadijah yang menunjukkan bahwasanya Khadijah adalah wanita yang sangat sangat mulia dan sangat dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha pernah berkata, saya tidak pernah cemburu kepada istri-istri Nabi yang lain, tapi saya cemburu kepada Khadijah radhiyallahu taala anha. Padahal Khadijah radhiyallahu taala telah meninggal dunia. Bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha cemburu kepada orang yang sudah meninggal dunia? Ya. Ini tidak lain menunjukkan bagaimana cinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat luar biasa kepada Khadijah. Rasulullah SAW sering menyebut-nyebut nama Khadijah, menunjukkan cinta beliau kepada Khadijah. Bahkan kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dhahaba syah yaqul arsilu biha ila asdiqai Khadijah. Nabi sallallahu alaihi wasallam jika menyembelih seekor kambing, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam hadiahkan kepada kata Nabi, berikan kambing ini kepada daging kambing ini kepada sahabat-sahabat Khadijah. Suatu saat Eh, kata Aisyah, "Fa'aqdabtuhu yauman faqultu Khadijah." Kata Aisyah, suatu saat saya pun membuat Nabi marah. Saya berkata, "Khadijah." Khadijah terus Khadijah terus maknanya kita gitu. ini Rasulullah sering sekali menyebut Khadijah, Khadijah, Khadijah. Maka kata Rasulullah SAW mengatakan, Ini qad tuh hubbaha." Sungguhnya aku telah ditanamkan dalam hatiku kecintaan kepada Khadijah radhiyallahu taala anha. Karena memang Khadijah adalah wanita yang sangat sangat mulia. Bahkan dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Jibril alaihissalam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza hiya atatka faqra faqra alaiha salam min rabbiha azza wa jal wa minni wa bashirha bi baitin fil jannah min qasabin la sahab la sahaba fihi wa la nasab." Kata Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Jika datang kepada engkau Khadijah yang membawa makanan atau membawa minuman, maka sampaikanlah salam Allah Subhanahu wa taala dan salamku kepada Khadijah. Kata malaikat Jibril, sampaikan salam dari Allah dan salam dariku kepada Khadijah radhiyallahu taala Dan berilah kabar gembira kepadanya dengan sebuah istana di surga yang terbuat dari permata yang tidak ada keributan dan tidak ada rasa rasa letih sama sekali. Dari sini jelas bahwasanya Khadijah radhiyallahu taala adalah wanita yang masuk surga, ya. Bahkan disediakan istana yang terbuat dari permata di surga. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberi salam kepada Khadijah. Sebagaimana malaikat Jibril memberi salam kepada Khadijah yang menunjukkan sangat tinggi kedudukan Khadijah radhiyallahu taala anha di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Ya. Bagaimana tidak? Khadijah radhiyallahu taala anha membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi uh, seorang nabi, kemudian mendakwahkan Islamnya kepada kaum Eh, musyrikin Arab dan tatkala orang-orang mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Khadijah pun beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala orang-orang tidak kaum musyrikin tidak mau membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Khadijah radhiyallahu taala membantu dengan seluruh hartanya demi untuk dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tatkala uh, Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala berdakwah kemudian mendapati celaan, cercaan, makian, bahkan siksaan, bahkan dihinakan oleh orang-orang kafir Quraisy. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumah maka dia mendapati ada seorang istri yang menangkan hatinya, yang melembutkan hatinya, ya, yang merenggangkan otot-ototnya yang tadi tegang berhadapan dengan orang-orang musyrikin. Itulah Khadijah radhiyallahu taala anha. Oleh karenanya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan bagaimana keutamaan Khadijah radhiyallahu taala anha. Dialah wanita pertama yang masuk Islam. Sebagaimana Abu Bakar adalah laki pertama yang masuk Islam. Kemudian kata Ibn Hajar rahimahullah, jika perkaranya demikian, maka dia telah sanna sunnatan sannat sunnatan hasanah. Berarti Khadijah telah melakukan sunnah yang baik. Kemudian diikuti oleh seluruh wanita setelah beliau. Oleh karena seluruh wanita setelah beliau setelah Khadijah radhiyallahu taala anha yang masuk Islam maka seluruhnya pahalanya ngalir kepada Khadijah radhiyallahu taala anha karena dia adalah wanita yang pertama kali masuk Islam. Sebagaimana Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, seluruh laki-laki yang masuk Islam setelah Abu Bakar, maka mereka semuanya telah mengikuti jalannya Abu Bakar. Ya, karena dialah yang pertama kali mengadakan sunnah hasanah. Maka seluruhnya pahalanya pahala kaum muslimin setelah Abu Bakar akan ngalir kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Oleh karenanya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimah, rahimahullah, maka tidak tahu, tidak ada yang tahu bagaimana pahala yang diperoleh oleh kedua orang ini. Khadijah dan Abu Bakar dan tidak ada yang tahu bagaimana kedudukan mereka Khadijah dan Abu Bakar di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak pahala yang telah mereka peroleh karena perjuangan dan keimanan mereka yang pertama kali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian di sini juga ada pelajaran ya, bahwasanya bagaimana Khadijah radhiyallahu taala anha ya. Bagaimana cerdasnya Khadijah radhiyallahu taala anha. Jadi Khadijah radhiyallahu taala tidak langsung tatkala mendengar Nabi saw alaihi wasallam berakhlak baik, jujur dan amanah. Tapi karena cerdasnya Khadijah dia mengutus budaknya atau mengutus pekerjanya yang bernama Maisar untuk menemani Nabi saw alaihi wasallam untuk melihat bagaimana akhlak Nabi saw alaihi wasallam yang sungguhnya. Dan itu yang dipilih Khadijah. Lelaki yang berakhlak. Lelaki yang berakhlak. Seperti Nabi SAW. Nabi orang miskin. Tidak memiliki apa-apa. Sebelumnya menggembalakan kambing Nabi SAW. Mengharapkan upah dari penduduk Mekah. Menggembalakan kambing Nabi SAW. Namun diterima oleh Khadijah radhiyallahu taala Padahal Khadijah radhiyallahu taala adalah wanita yang sangat mulia. Bahkan betapa banyak orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Quraisy yang uh, merupakan pemuka-pemuka Quraisy, mereka melamar Khadijah Allah taala anha yang memiliki harta yang banyak ya yang memiliki mungkin gagah perkasa ber, melamar Khadijah Allah taala banyak laki-laki yang datang namun Khadijah menolak mereka semua ternyata hatinya pun terjatuh di hadapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang memiliki akhlak yang sangat yang sangat mulia inilah cerdasnya Khadijah radhiyallahu taala anha demikian juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun demikian tidak memiliki istri sembarang setelah mengetahui bagaimana baiknya Khadijah radhiyallahu anha, meskipun Khadijah radhiyallahu anha lebih tua daripada Rasulullah SAW, namun Rasulullah SAW tetap menerima tawaran dari Khadijah radhiyallahu anha untuk menikahinya. Kenapa? Karena akhlak Khadijah yang sangat mulia. Jadi ini merupakan kebenaran dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tungkahul mar'atu li arba, li maliha, wa li hasabiha, wa li jamaliha, wa li diniha, fadhwar bidhatid din, taribat yada. Kata Nabi SAW bahwasanya wanita itu dinikahi karena empat perkara, karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka hendaknya engkau mencari wanita yang memiliki agama yang baik. Ya, kalau tidak engkau akan menyesal ya. Dan Nabi SAW memilih seorang wanita Khadijah radhiyallahu Anha yang berakhlak yang mulia. Sebaliknya Khadijah pun mencari suami yang berakhlak mulia. Oleh karenanya Nabi SAW mengingatkan para wali mengingatkan para bapak-bapak sekalian, ya, jika telah datang ada seorang laki yang berakhlak mulia ya, dan kemudian memiliki agama yang bagus melamar putri-putri bapak-bapak sekalian, maka terimalah lamaran tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza atakum man tardawna khuluquhu wa dinahu, fazawwijuhu, illa taf'alu takun fitnatan fil ard wa fasadun takun fitnatun fil ard wa fasadun arid." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jika datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian ridho tentang akhlaknya, Kalian ridhoi akhlaknya, akhlaknya bagus dan kalian suka dengan agamanya. Maka nikahkanlah dia, nikahkan dia dengan putri-putri kalian. Jika kalian tidak melakukannya, maka akan timbul fitnah di di atas muka bumi dan akan timbul kerusakan yang besar. Oleh karenanya demikianlah uh, Khadijah radhiyallahu taala anha ya uh, menerima atau menikah dengan Nabi SAW meskipun miskin akan tapi berakhlak mulia dan memiliki agama yang baik. Bahkan tidak segan-segan Khadijah radhiyallahu taala anha menawarkan dirinya kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam melalui pamannya atau melalui ayahnya. Lihatlah bagaimana Khadijah menawarkan dirinya. Ya. Oleh karenanya, ini merupakan pelajaran berharga juga bagi kita, bagi para ayah, eh, para wali. Jika kita mendengar ada seorang laki-laki yang berakhlak mulia dan beragamanya bagus, maka jangan segan-segan kita untuk menawarkan putri kita kepada dia dengan cara yang baik tentunya, dengan cara yang tidak memalukan dan tidak menjatuhkan putri kita dan juga menghargai sang lelaki kita tawarkan putri kita karena ini kesempatan untuk memperoleh suami yang berakhlak mulia dan beragama baik ya. sebagian orang menganggap bahwa ini merupakan aib ngapain kamu tawar-tawarkan adikmu ngapain kamu tawar-tawarkan putrimu itu aib enggak ini dilakukan oleh Khadijah radhiyallahu taala tawarkan dan bahkan dilakukan oleh para para sahabat ya sebagaimana uh, Umar bin Khattab radhiyallahu taala ya dia pernah menawarkan hafsa kepada Utsman dan juga pernah menawarkan hafsa kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dan Abu Bakar menolak karena Abu Bakar tahu bahwasanya Nabi akan menikahi hafsa Kemudian menawarkan kepada hafsa Jadi para sahabat juga menawarkan putri-putri mereka kepada orang-orang yang soleh. Daripada kemudian putri kita terkadang bingung juga mencari suami dan apalagi e, kemudian bisa jadi e, gadis yang sudah tua, berumur lebih dari 30 tahun, kasihan mereka. Maka kita tugas sebagai ayah, sebagai kakaknya, berusaha mencarikan suami bagi adik kita atau berusaha mencarikan suami bagi putri kita dengan milih laki-laki yang uh, berakhlak mulia dan uh, beragama yang yang baik. Kemudian ikhwani fillah khawati fiddin azani Allah wa iyyakum. Lihatlah bagaimana Khadijah radhiyallahu taala anha ya, sangat membantu dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana tadi anak telah jelaskan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya berdakwah kepada orang-orang kafir musyrikin, musyrikin Arab, maka dia pun mendapati cercaan dari mereka, celaan, bahkan dilempar dengan batu ya, bahkan diganggu oleh mereka ya, bahkan diludahi oleh mereka ya. Namun subhanallah tatkala dia pulang ke rumah maka segera ditenangkan oleh Khadijah radhiyallahu taala anha. Maka demikianlah harusnya seorang istri, wanita yang saleh, ya berusaha untuk menangkan suaminya, berusaha mendukung suaminya tatkala berdakwah. Jangan kemudian tatkala suaminya pulang menuju rumahnya, maka kemudian semakin dipersulit oleh istrinya. Semakin menambah beban bagi suaminya. Suaminya di luar rumah sudah mendapat beban yang berat, tatkala sampai di rumah pun dipersulit oleh suaminya. Oleh karenanya para istri yang solehah hendaknya memperhatikan hal ini. Bisa jadi suami-suami kalian tatkala bekerja di luar, mencari nafkah dalam keadaan sulit, dalam keadaan berat, eh, rasa apa namanya letih yang mereka dapatkan tatkala mereka pulang ke rumah maka temui mereka dengan senyum temui mereka dengan bau yang harum ya dengan parfum yang harum agar menyenangkan hati mereka dan menghilangkan rasa letih. Sungguhnya seorang suami jika dalam keadaan letih yang sangat berat namun tatkala melihat istrinya dengan penampilan yang indah, dengan senyuman yang manis, maka hilang seluruh keletihan tersebut. Namun sebaliknya jika seorang suami pulang dari rumah dalam keadaan letih kemudian datang istrinya dengan muka yang masam, dengan banyak tuntutan, tentunya semakin letih dan semakin berat yang dia dia rasakan. Lihatlah Khadijah radhiyallahu taala bagaimana menjalani kehidupan berumah tangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga sebaliknya, suami pun demikian. Suami pun berusaha untuk menyenangkan sang istri dan mengerti kondisi sang istri. Sebagaimana sang istri tidak boleh menjadi seorang istri yang senantiasa banyak tuntutan, ya, senantiasa mengeluh, tidak tidak puas dengan uh, apa namanya uh, kondisi suaminya mengeluh banding-bandingkan suaminya dengan suami orang lain demikian juga seorang suami berusaha untuk menyenangkan hati hati istrinya jadi dua-duanya berusaha uh, berusaha untuk melaksanakan kewajibannya uh, berusaha menunaikan hak uh, suami berusaha menunaikan hak istri dan sebaliknya sang istri juga berusaha menunaikan uh, hak suami oleh karenanya Syekh Utsaimin rahimahullah sering mengingatkan Ya. Akan bahayanya orang-orang yang hanya bisa menuntut haknya namun tidak menunaikan hak orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wailul lil mutaffifin." Celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu curang dalam menakar dan menimbang. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Itu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan. Ya. Kalau beli barang, ditimbang orang lain harus harus penuh, harus benar-benar ditimbang. Wa idza kaluhum awazanuhum yukhsirun. Akan tapi kalau mereka bagian yang menimbang, mereka berusaha mengurangi bagian pembeli. Ya. Sebaliknya kalau mereka ditimbang barang mereka, mereka berusaha untuk agar penuh hak mereka. Namun kalau menimbang barang orang lain, dikurangkan hak barang orang lain. Inilah orang-orang yang celaka. Yang kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ini hanya sekedar permisalan yang Allah buat dan dalam perdagangan. Dalam perdagangan seorang kalau beli, maka dia sering minta apa namanya barangnya itu dipenuhi timbangannya pas kalau bisa lebih malah agar dia dapat untung namun tatkala dia menjual dia berusaha mengurangi uh, timbangan barang dagangan ini adalah celaan kata Allah Subhanahu wa taala wailul lil mutaffifin celaka bagi orang-orang yang yang kurang dalam menimbang ya ada orang yang tidak adil dalam dalam menimbang yang curang dalam menimbang dan ini adalah permisalan yang Allah buat dan berlaku kepada siapa saja termasuk di antaranya kata Syekh Utsaimin rahimahullah antara suami dan istri antara suami dengan istri. Banyak suami yang menuntut dari istrinya. Kamu harus bisa seperti ini, kamu harus bisa seperti anu, kamu harus begini. Kamu tahu nggak betapa besar hak suami kepadamu? Ya, kamu tahu nggak bahwasanya surga adalah uh, di bawah kaki suamimu. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, fa innahu jannatuki tuki naruki. Kata Rasulullah SAW kepada seorang sahabiah, seorang sahabat wanita, sungguhnya suamimu itu surgamu atau nerakamu. Ya. Sungguhnya Rasulullah SAW mengatakan, lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairillah la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha. Kalau aku boleh menyuruh seorang wanita untuk sujud kepada selain Allah, maka akan menyuruh seorang istri sujud kepada suaminya. Dia sebutkan hadis-hadis kepada istrinya dan menuntut banyak dari istrinya. Sementara hak istrinya tidak dia tunaikan. Ya. Kasih sayang yang dibutuhkan oleh istrinya tidak dia perhatikan. Nafkah yang buat istrinya dia kurangkan. Ya. Sementara sibuk dengan perkara yang lain. Kalau ketemu dengan teman-temannya, masya Allah senyum, ketawa, ketiwi ya, berusaha selembut mungkin dengan suaminya, dengan teman-temannya. Tatkala bertemu dengan istrinya, dengan perkataan yang kasar, dengan perkataan yang tidak dipikir-pikir dahulu menyakiti hati istrinya. Ya, oleh katanya, tidak boleh kita hanya menuntut hak kita sebagai suami, tidak boleh menuntut hak kita sementara hak istri kita kita abaikan. Kita akan termasuk dalam ayat ini, wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang-orang yang uh, <clears throat> yang curang dalam dalam menimbang. Inilah pelajaran yang sangat berharga. <clears throat> Ikhwani fillah, Azani Allah wa iyyakum akhwati bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang pelajaran yang sangat berharga yang bisa kita petik dari uh, kisah menikahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Demikian saja uh, kajian kita hari ini, insyaallah kita akan lanjutkan pada pekan depan. Wallahu taala alam bisawab. Dan demikian ikhwatul Islam azan ya Allah ajakum bertengkar di roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala penjelasan yang sangat bermanfaat bagi kita semua mengenai sirah nabawiyah yang disampaikan oleh Ustaz Firanda Andinja Hafizullah taala dari kota Madinah. Dan selanjutnya, kami beri kesempatan kepada pendengar sekalian yang ingin bertanya perihal pembahasan kita pada siang hari ini. Anda bisa menghubungi kami di line telepon di 021 823 6543 atau bisa melayangkannya e, melalui pesan singkat di 081 989 6543 dan untuk pertanyaan pertama kita angkat dari pesan singkat. itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Setelah uh, dari hamba Allah, eh, dari hamba Allah yang tidak disebutkan tempatnya, setelah tadi dijelaskan mengenai bagaimana akhlak dari eh, Khadijah istri Rasulullah SAW yang pertama, saya ingin sekali meniru atau mempelajari sifat-sifat beliau radhiyallahu anha. Namun di satu sisi Uh, saya uh, telah dipoligami oleh suami, padahal saya merasakan tidak enak uh, jika diduakan. Sekarang saya berniat untuk bercerai karena saya jadi sering cemburu dan akhirnya menjadi suka marah kepada suami. Apakah boleh uh, saya menggugat cerai suami saya karena saya takut dosa karena selalu uh, tidak taat kepada suami? Jazakallah khair. Dari ya, silakan Ustaz. uh, ukhti yang bertanya ya uh, ingatlah bahwasanya uh, kehidupan di dunia hanyalah sebentar dan seorang di atas dunia ini pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini sering saya ulang-ulang ya. Ada seorang diuji dengan suaminya, ada seorang suami diuji dengan istrinya, ada diuji dengan anaknya, ada diuji dengan harta, ada diuji dengan kemiskinan. Dan e, kalau memang suami ukhti adalah suami yang soleh, ya, ataupun mungkin berbuat kesalahan namun bisa dinasihati, maka saya sangat sarankan ukhti untuk bersabar dengan suami ukhti ya. Karena lihatlah bagaimana cemburuan itu pasti akan timbul. Disitulah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan anti Aisyah radhiyallahu taala saja cemburu kepada mayat Khadijah radhiyallahu taala Sebagaimana istri-istri Nabi yang lain cemburu kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah adalah wanita yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari istri-istri beliau yang hidup yang paling dicintai adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahkan tatkala Rasulullah SAW akan meninggal dunia Rasulullah SAW selalu bertanya tatkala beliau sakit parah kata beliau aina ana godan aina ana godan besok saya nginap di mana besok saya nginap di mana yuridu yauma Aisyah karena beliau ingin kapan saya sampai di Eh, rumah Aisyah, ingin nginap di rumah Aisyah karena cintanya kepada Aisyah. Dan para istri-istri Nabi semuanya pun sudah tahu dan mereka cemburu kepada Aisyah radhiyallahu taala. Akan tapi demikianlah mereka bersabar menghadapi uh, seluruhnya. Dan ketahuilah bahwasanya uh, eh, persyarian merupakan perkara yang paling disuka oleh disukai oleh iblis, laknatullah alaih. Iblis pernah mengumpulkan anak buahnya dalam hadis yang sahih. Maka iblis bertanya tentang apa yang telah mereka lakukan. Ada yang mengatakan iblis, saya telah melakukan ini dan ini. Kata, kata iblis belum itu belum. Ada lagi datang, ya iblis saya telah melakukan ini dan itu. Kata iblis belum belum. Belum hebat. Sampai hanya datang ada seorang ya, ada eh, setan yang datang kemudian mengatakan, "Saya telah menceraikan seorang suami dari istrinya." Baru iblis mengatakan, "Itu yang bagus, itu yang top." Itu yang disukai oleh iblis, ya. Perceraian antara seorang suami dengan istri karena akibat dari perceraian sangatlah luar biasa. Terkadang sang istri setelah dicerai tidak nikah-nikah lagi, akhirnya terlunta-lunta, tidak bisa menyalurkan kasih sayangnya, tidak ada yang menyayangi, menyayangi dia, tidak ada yang perhatikan dia. Belum lagi bagaimana nasib anak-anak. Ya. Terlalu banyak akibat dampak buruk yang timbul setelah setelah perceraian. Oleh karenanya uh, di dalam hidup dunia ini istisab Kita mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita hadapi uh, ujian yang kita hadapi kita hadapi dengan baik, dengan tegar. Dan jangan kita segera kemudian mutung ya ah, kalau gitu saya cerai saja nanti kalau saya terus sama suami saya saya akan uh, suka uh, apa namanya uh, maksiat kepada suami saya tunggu dulu kalau uh, anti cerai bisa jadi dapat suami yang lebih buruk daripada suami yang pertama berusaha untuk merubah diri dulu merubah diri anti yang berusaha untuk di, dirubah jangan kemudian pasrah ah, saya cari suami lain yang tidak nikah lagi belum tentu dia tidak nikah lagi bisa nikah lagi sama sama yang lain, suami yang kedua. Oleh karenanya hadapi dulu dengan semaksimal mungkin, dengan semaksimal mungkin. Berusaha untuk taat kepada suami, ya. Eh, dan rasa marah yang sering timbul karena hasil cemburu berusaha diredam, berusaha diredam. Kalau ada suami apa ada gelagat-gelagat dari suami yang tidak menyenangkan, bisa dinasihati, sampaikan kepada suami dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang yang baik. Hadapi seluruhnya dengan tenang dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan saya sangat tidak menganjurkan perceraian kecuali kalau memang kondisinya sangat darurat baru kita mengambil jalan tersebut. Selama masih bisa dihadapi, selama masih bisa di uh, diperbaiki maka kita berusaha menghadapinya dan berusaha sebagaimana saya nasihati berusaha memperbaiki diri anti dan tidak menutup kemungkinan untuk menasihati suami anti kalau memang ada kesalahan yang dia lakukan. Allah taala alam bisawab. Baik, eh, demikian pertanyaan pertama dari pesan singkat dan selanjutnya kami angkat pertanyaan di line telepon di 0218236543 sudah ada Bapak Anang Kusnadi yang berada di Tangerang. Silahkan Bapak Anang. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. wabarakatuh. Eh, ini, ini eh, sebetulnya ini di luar tema tapi ini uh, sudah lama saya ingin tanyakan. Uh, kebetulan kan Ustadz berada di Madinah. Ketika saya berada di Madinah dan di Mekah uh, saya melihat uh, melaksanakan sholat Jumat itu di sana uh, dengan ajan dua kali. Sementara kalau saya perhatikan ustadz-ustadz di sana kan pertama saya, saya pernah di Tanim itu bicara ceramah itu kayaknya sesuai dengan ya yang diperintahkan Rasulullah. Tapi kok kenapa di Mekah sendiri di Masjidil Haram kemudian di Madinah melaksanakan sholat Jumat setahu saya memang berdasarkan hadis bahwa ajan itu satu kali. Nah kemudian yang kedua untuk sholat tarawih. Tapi Pak, satu aja Pak ya. Halo? Ya, uh, tapi satu aja Pak ya. Uh, ya banyak sholat tarawih dua, 23 maksudnya kenapa kok nggak 11 gitu. Itu aja, nah, terima kasih. Aja, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Eh, <clears throat> Bapak yang bertanya, ya, ini masalah khilafiyah di antara para para ulama. Dan kaidah umum mengatakan jika masalah khilafiyah yang timbul adalah masalah khilaf yang kuat di antara para ulama, dan khilaf itu sejak dulu ada, maka kita berusaha mencari yang paling benar, namun tetap, tetap berlapang dada, toleransi terhadap orang yang menyelisih kita selama khilaf tersebut masih khilaf yang yang kuat ya. Tidak semua khilaf kita toleransi karena ada khilaf yang lemah, ada khilaf yang dibuat-buat ya. Karena kalau kita membicara khilaf uh, terlalu banyak khilaf bahkan Allah saja orang khilaf ada yang mengatakan Allah uh, begini Allah begitu tentunya tidak semua khilaf kita toleransi. Namun di sana ada khilaf-khilaf yang masyhur di kalangan para aima arba'ah di antara madhab, maka kita hendaknya toleransi sambil berusaha mencari yang terbenar. Adapun masalah 23 rakaat dan 11 rakaat, ini sudah saya jelaskan panjang lebar dalam ceramah saya yang berkaitan tatkala nasihat kepada uh, di bulan Ramadan ya. Sudah saya jelaskan dengan panjang lebar. Adapun masalah Eh, bisa nanti Bapak mendengar lagi suatu saat ya, atau minta rekamannya dari Radio Roja dan bisa didengarkan dengan dengan seksama ya dan saya dan saya harap didengarkan dan karena tidak ada waktu kita untuk e, mengulangi dengan panjang lebar tersebut. Adapun mengenai e, e, azan dua kali ya e, dijelaskan bahwasanya memang Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah e, mengadakan azan sebanyak dua kali akan tapi hal itu pertama kali dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan alaikum Sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyina min ba'di ya, wajib bagi kalian mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin dan di antara khulafa'ir rasyidin adalah tatkala Utsman bin Affan mengumandangkan azan dua kali tidak ada yang menyelisih di kalangan para sahabat ya, tidak ada yang mengomentari Utsman atau menentang Utsman kenapa Utsman mengadakan azan kedua ya atau ada azan pertama sebelum azan kedua karena dia melihat maslahat yang tidak ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu tatkala uh, manusia sudah semakin banyak kemudian butuh untuk orang mengingatkan sejauh sebelum hari Jumat ada azan pertama untuk mengingatkan agar masyarakat bersiap-siap untuk melaksanakan sholat uh, eh, sholat Jumat yang tentunya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kebutuhan ini belum ada karena sahabat masih sedikit dan tidak perlu ada azan pertama. Adapun di zaman para sahabat mulai banyak para sahabat, kemudian banyak mereka bekerja di pasar-pasar sehingga Utsman mengutus orang untuk mengadzan mengingatkan orang di pasar-pasar agar bersiap untuk melaksanakan sholat Jumat dan itu diabadikan sampai sekarang di Haramain ya di uh, di masjid di, di Madinah dan di Mekah dan kebutuhannya masih ada sampai sekarang orang masih tetap aja bekerja dan butuh ada yang mengingatkan mungkin ada yang ketiduran tatkala mendengar azan pertama maka terjaga untuk Eh, siap-siap uh, dan kebutuhan itu jelas masih ada meskipun ada yang mengatakan sudah tidak butuh lagi karena adanya mikrofon akan tapi saya lihat kebutuhan itu masih ada sebagaimana dijelaskan oleh para ulama di antaranya Syekh Utsaimin rahimahullah uh, jadi masalah memang kenapa azan pertama dan azan kedua uh, agak singkat jaraknya antara antara uh, azan pertama dan azan kedua di Masjid Nawawi dan Masjid Mekah Masjid Haram kalau kita lihat praktek antara azan kedua dan azan pertama di selain masjid-masjid Nabawi dan Masjid Haram, kita lihat jaraknya agak jauh seperti di Masjid Jamiah, jaraknya bisa setengah jam atau satu jam antara azan pertama dengan azan azan kedua. Adapun di Masjid Nabawi atau Masjid Haram mungkin jaraknya mungkin 10 menit atau cuma 15 15 menit. Sebenarnya Allah mengatakan karena kondisinya berbeda dengan masjid-masjid yang lain. Karena di sekitar haram ada banyak toko-toko toko-toko pedagang, pedagang emas, pedagang macam-macam. Ya banyak toko-toko di sekitar Masjid Nabawi dan juga banyak toko, banyak sekali toko di sekitar pasar di sekitar Masjid Nabawi dan pasar sekitar Masjid Masjid Haram. Jadi begitu azan pertama mereka segera menutup toko. Jadi azan pertama untuk mengingatkan mereka menutup toko sehingga mereka sempat berjalan menuju ke Masjid Haram atau Masjid uh, Nabawi dengan waktu 10 menit atau 15 15 menit. Oleh karenanya waktu yang ada Eh, bebet uh, eh, apa jarak antara azan pertama dan azan kedua di Masjid Nabawi dan Masjid Haram mungkin sekitar 10 sampai 15 menit karena sebab tadi. Karena di sekitar dua masjid tadi ada pasar yang sangat yang sangat ramai dan sangat banyak. Berbeda dengan masjid-masjid selain Masjid Nabawi dan Masjid Haram seperti Masjid Jami, masjid yang lain jaraknya mungkin setengah jam atau atau satu satu jam. Kalau ada yang mengatakan kita tidak perlu azan yang pertama cukup azan yang kedua, silakan tidak jadi masalah. Ya, itu pun sudah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa ada dan pertama dan kedua telah dicontohkan oleh Utsman radhiyallahu taala anhu dan disepakati oleh para sahabat tatkala itu. Ini masalah khilafiyah maka tidak perlu kita uh, besar-besarkan karena uh, ini masalah perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Allah taala alam bisawab. Ya, demikian untuk Bapak Anang Kusnadi yang berada di Tangerang. Dan selanjutnya masih kami terima di line di 0218236543. Sudah ada Bapak Dedi yang berada di Cimanggi. Silakan Bapak Dedi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Uh, pertanyaan saya, iya, iya, iya. ya, pertanyaan saya Pak Ustadz, bolehkah seorang wanita muslimah berkarir karena berhujah bahwa Khadijah pun berkarir menjadi pedagang yang sukses dan Rasulullah mendiamkan itu. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Uh, eh, wanita boleh berkarir berkarir namun pada tempatnya. Seperti Khadijah radhiyallahu taala anha, Khadijah tidak pergi keluar berdagang, tidak pergi ke negeri Syam berdagang. Yang berdagang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tetap di rumahnya, tetap menjaga dirinya ya, tetap menjaga kehormatannya. Kalau wanita seperti itu, ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Kata Kata Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kalian istri-istri Nabi, waqarna fi buyutikunna, tetaplah kalian di rumah kalian. Itu asalnya seorang wanita tetap di rumah, tidak gatal pingin keluar terus, tidak gatal pingin ke swalayan, tidak gatal pingin ke supermarket ya. Enggak, tetap tetap di rumah itu asalnya dan dia keluar kalau dalam kebutuhan. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula dan jangan kalian berhias sebagaimana bermacak sebagaimana orang-orang jahiliyah dahulu. Itu adalah, adalah hukum hukum wanita menjaga dirinya. Oleh karenanya e, eh, salat wanita paling baik di rumah, bahkan lebih baik daripada salat masjid-masjid Nabawi, bahkan lebih baik daripada salat di Masjidil Haram. Salat wanita di rumahnya lebih baik daripada salat di Masjidil Haram. Meskipun Masjidil Haram pahalanya 100 ribu kali lipat, wanita lebih baik di rumahnya. Kenapa? Karena lebih astar li nafsiha, lebih menutup menutup dirinya, lebih menjaga menjaga eh, dirinya. Adapun kalau maksudnya saya harus menjadi wanita karir, kemudian keluar rumah, kemudian bermacak supaya banyak pembeli, supaya dilihat kecantikan saya. Ya, ini jadi masalah seperti ini tidak dipraktekkan oleh Khadijah radhiyallahu taala anha. Jadi tidak mengapa wanita berkarir sesuai dengan uh, kemampuannya. Seperti dia buka misalnya konveksi jahit, ya di masalah di rumahnya dijahit atau bikin apa namanya home industry dalam rumah dia enggak jadi masalah kalau hanya seperti seperti ini jadi masalah kalau harus keluar kemudian bercampur dengan lelaki kemudian harus menghias wajahnya ya dan macam-macamnya nah, ini yang jadi yang jadi mas masalah. Allah taala alam bisawab. Baik, demikian untuk Bapak Dedi yang berada di Cimanggis dan selanjutnya kami beralih di lain pesan singkat yang sudah cukup banyak. Yang kedua dari pesan singkat yaitu dari Agus yang berada di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ya, Uh, bahwasannya, bahwasannya Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu ketika berumur 40 tahun, ya, artinya 15 tahun setelah menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha. Kira-kira 9 tahun kemudian Khadijah wafat. Berarti Khadijah wafat kira-kira 24 24 eh, tahun setelah Rasul, menikah dengan Rasulullah SAW. Nah, jika Khadijah uh, usia Khadijah menikah 28 tahun, Nah, maka apakah benar wafatnya itu uh, usia 52 tahun? Ya. Uh, uh, ya Allah Allah mungkin kira-kira seperti itu. Yang jelas uh, si Khadijah kira-kira pokoknya kira-kira tiga tahun sebelum sebelum Rasulullah SAW berhijrah. Ya, tiga tahun sebelum Rasulullah berhijrah. Nanti bisa dihitung ulang. Jadi Khadijah radhiyallahu anha meninggal tiga tahun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eh, berhijrah eh, ke kota Madinah. Nanti dihitung lagi bagaimana usia Khadijah. Allah taala alam bisawab. Demikian dan selanjutnya masih di pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ustaz sebelum diangkat menjadi rasul, apakah e, bisa dijadikan uswah hasanah pada diri Rasulullah SAW? Syukran jazakallahu khair. Uh, para ulama mengatakan iya. Jadi Rasulullah SAW ya pertama pembahasan kita ya tatkala uh, Rasulullah SAW beker, uh, menghadiri sumpah bersama yang dihadiri oleh orang-orang kafir Quraisy. Rasulullah mengatakan walau, walau itu fil Islam kalau saya diajak meskipun sudah saya jadi nabi sudah Islam saya tetap akan menemu apa menghadiri ajakan mereka. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW mengakui apa yang dilakukan tatkala di zaman jahiliyah. Ya. ya. Kalaupun dia diajak mereka orang kafir dan dia sudah Islam, dia akan tetap memenuhi uh, pertemuan tersebut karena niatnya adalah untuk menegakkan keadilan, untuk mengembalikan hak yang dirampas dari seorang yang uh, eh, ditolimi. Ya. Ikhwani eh, dan kita tahu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dia maksum bahkan sebelum menjadi nabi. Sebagaimana tadi telah di uh, eh, kita telah jelaskan bahwasanya uh, malaikat Jibril mengeluarkan bagian hitam dari jantung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Jibril mengatakan hada hadu syaitan itulah bagian syaitan dikeluarkan dari jantung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beberapa kali kejadian Rasulullah SAW hampir terjerumus dalam maksiat. Namun Allah Subhanahu Wa Taala menjaga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti insya Allah kita akan sebutkan. Oleh karenanya uh, akhlak mulia yang yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum menjadi jadi Nabi. Kalau itu diakui oleh dan itu diakui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak pernah di uh, protes oleh Nabi SAW setelah beliau diangkat menjadi menjadi Nabi. Sebagaimana Khadijah, ya Rasulullah SAW senantiasa memuji-muji beliau bahkan setelah uh, setelah uh, beliau uh, setelah beliau jadi Nabi ya. Dan itu semuanya bisa menjadi uswah bagi kita Eh, meskipun dilakukan oleh Nabi SAW sebelum beliau diangkat menjadi Nabi. Kecuali kalau Nabi SAW kemudian menyebutkan dalam syariatnya bahwasanya apa yang dilakukan dahulu adalah keliru, ya, atau tidak perlu lagi dilakukan, maka hal itu tidak perlu kita lakukan. Contohnya seperti jangan sebagian orang menyangka wah di antara yang dilakukan oleh Nabi sebelum menjadi Nabi adalah bertapa di gua Hiro. Kalau gitu kita bertapa di gua Hiro ini tidak tidak tidak benar. Karena Nabi SAW tidak pernah melakukannya lagi dan para sahabat tidak pernah melakukannya. Para sahabat yang paling paham tentang ajaran Nabi tidak pernah ada pergi seorang pun yang beri gua Hiro kemudian duduk situ uh, apa namanya uh, kemudian bertapa di situ tidak tidak pernah dilakukan oleh oleh Nabi. Jadi uh, syariat yang diajarkan oleh Nabi selama tidak bertentangan dengan apa yang pernah beliau lakukan sebelum itu uh, maka bisa kita amalkan dan bisa kita ikuti. Allah taala alam Baik demikian dan selanjutnya kami beralih di line telepon di 021 823 6543 Sudah ada saudara kita yang berada di Kalimalang. Silahkan Bapak. Halo, Assalamualaikum. Sir. Eh, Barakallahu fikum. Uh, yang saya mau tanya, uh, <clears throat> kita tahu bahwa Nabi SAW memperoleh anak dari istri yang pertama itu Khadijah radhiyallahu anha. Namun istri setelahnya itu tidak ada satupun yang uh, apa namanya uh, mendapatkan keturunan dari istri yang lain gitu. Apakah ada hikmah dari ini semua Ustaz? Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustaz. Allah Ta'ala al ya. Jadi memang Nabi SAW tidak ada seorang anaknya yang eh, hidup dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala uh, telah uh, berfirman maka Muhammadin aba ahadin min rijalikum ya kata Allah Subhanahu wa taala maka Muhammadin aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Maka Allah bikulli syai'in alima. Kata Allah Subhanahu wa taala, Muhammad bukanlah ayah dari salah seorang dari kalian dari kalangan lelaki. Ayah dari putra-putra kalian bukan, tetapi adalah Rasulullah dan penutup para para nabi. Mungkin Allah alam di antara hikmahnya mungkin saya katakan mungkin karena tidak bisa memastikan. Mungkin di antara hikmahnya yaitu agar nabi tidak memiliki seorang anak laki-laki yang hidup setelah nabi. Ya karena e, bisa jadi orang menyangka bahwasanya kenabian itu akan menurun kepada putra Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah katakan, "Maka Muhammadun aba ahadin mirijalikum." Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah salah seorang ayah dari putra-putra kalian, tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup para nabi. Untuk menjelaskan bahwasanya Nabi adalah penutup para nabi sehingga dia tidak memiliki seorang anak eh, laki-laki yang hidup uh, sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga tidak tersangka bahwasanya ada bahwasanya kenabian itu adalah warisan sebagaimana dipersangkakan oleh orang-orang Yahudi yang menyangka bahwasanya Eh, nabi Yakub mengambil kenabian dari Nabi Ishak dengan melalui warisan keturunan. Nah, ini tidak benar. Islam tidak ada namanya uh, nabi keturunan ya. Nabi adalah istifa dari Allah. Kenabian adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi anak-anak dari seorang nabi menjadi nabi juga, namun itu semata-mata bukan dari keturunan Uh, keturunan tapi akan tapi semata-mata dari pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah kita jelas bahwasanya Nabi Muhammad adalah Eh, akhir dari nabi yang terakhir, maka di antara hikmah Allah Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan keturunan laki-laki Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hidup setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak disangka ada keturunan Nabi. Adapun putri Nabi Fatimah masih hidup setelah setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dan tidak ada yang menyangka Fatimah sebagai nabi perempuan ya karena memang uh, kepemimpinan berada di di laki-laki dan tidak terbetik dalam hati dan terbetik dalam hati eh, hati para sahabat untuk berpendapat demikian dan juga tidak terbetik dalam hati kaum muslimin untuk menjadikan Fatimah sebagai nabi perempuan ya. Akan tapi yang timbul pada putranya putranya Fatimah yaitu Hasan dan Hussein. Betapa banyak orang yang akhirnya gulu terhadap mereka. Karena dia adalah cucu Nabi Shallallahu alaihi Eh, cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kalau kita dari garis dari garis keturunan cucu Nabi itu melalui putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang harusnya lebih kuat dari Ali karena sebagai suami. Akan tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat cinta kepada dua cucunya tersebut dan semua semua keturunan Nabi bersumber dari Hasan dan dan Husain. Hasan dan Husain saja sudah betapa banyak orang yang gulu bersikap ekstrim berlebihan kepada mereka. Bagaimana kalau ternyata Nabi memiliki seorang anak laki-laki yang hidup setelah wafatnya Nabi tentunya akan timbul lagi sikap gulu yang uh, sikap ekstrim atau sikap apa namanya kultus yang berlebihan kepada mereka. Allah taala alam bisawab. demikian dan selanjutnya masih di line telepon di 021 823 6543 sudah ada saudari kita atau hamba Allah yang berada di uh, Bantar Gebang silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz mau tanya. Assalamualaikum hmm, Ini boleh nggak seorang istri menuntut ilmu keluar sesuai eh, dengan sendiri gitu. Soalnya kan uh, seorang perempuan kan tidak boleh ber, berpergian sendirian. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Eh, ikhwan fillah wa fiddin azani Allah wa iyyakum. Memang ini suatu pertanyaan yang berat untuk saya jawab akan tapi Eh, ada para ulama menyebutkan tentang faedah maya umu bihil balwa yaitu suatu perkara yang sudah tersebar tidak bisa di tidak bisa di apa namanya dihindarkan lagi maka kita berusaha kaum muslimin berusaha mencari yang paling ringan contohnya saya bilang seperti Indonesia namanya musik di mana-mana ada seorang saya tidak ingin dengar musik tidak bisa musik dia tidak bisa hidup karena dia kemana saja mau ke mau pengajian juga dengar musik, mau ke sekolah dengar musik, mau cari duit juga mencari nafkah buat anaknya dengar musik. Di setiap jalan dia akan dengar dengar musik. Kalau dia mengatakan saya tidak ingin dengar musik, dia tidak bisa hidup di Indonesia. Karena sesuatu yang sudah tersebar di Indonesia tidak bisa dihindari. Contohnya lagi misalnya buka aurat. Wanita buka aurat di mana-mana di Indonesia. Saya tidak ingin buka aurat. Saya ingin di rumah. Gimana di rumah terus gimana mau hidup? Bagaimana mau makan? Bagaimana mau, mau minum? Bagaimana nafkah anak-anak? Bagaimana nafkah istri? Dia kalau keluar rumah pasti melihat aurat wanita, ya. Pasti melihat hal yang diharamkan oleh Rasulullah. Tidak mungkin dia lihat ke langit terus nabrak nanti ya, nggak mungkin. Oleh karenanya seperti hal seperti ini kata para ulama, maka seorang tidak berdosa jika dia tapi dia tidak dia berusaha mencari yang paling minimal dan berusaha menjaga dirinya. Artinya kalau di tengah jalan ya uh, ada ada apa namanya eh, ada toko yang tidak ada musiknya berusaha dia ke toko yang tidak ada musiknya misalnya mau belanja atau misalnya yang lebih ringan maksiatnya dia berusaha ke tempat yang lebih ringan. Jadi berusaha tetap menjaga diri dan berusaha mencari uh, maksiat yang sekecil mungkin. Kalaupun akhirnya tetap bermaksiat, insya Allah tidak tidak berdosa karena memang sudah tidak bisa uh, dihindari. Karena memang sudah tidak bisa uh, dihindari. Makanya saya mengatakan ya, uh, kalau uh, Allah alam bisawab ya seorang wanita yang kemudian keluar ikut pengajian. Kalau memang kondisinya mesti harus seperti itu, tidak ada yang bisa mengantarnya ya. Sementara dia butuh juga untuk ilmu ya. Maka mudah-mudahan tidak mengapa ya selama dia tetap jaga dirinya tatkala selama per perjalanan. Karena memang tidak bisa dihindari ya hal itu ya. Dengan syarat dia menjaga dirinya berpakaian yang islami dengan hijab yang islami yang tidak menimbulkan fitnah kemudian tetap menjaga dirinya, kemudian berangkat ke pengajian dan tatkala pengajian jangan ngobrol saya berusaha mengambil ilmu dari Ustadz, ya Alhamdulillah di daerah Jakarta ada Ustadz Yazid, kemudian ada Ustadz Abdul Hakim Abdad, ya para para ustadz-ustadz kibar yang kita bisa mengambil faedah dari mereka. Jadi saya saya saran, sangat sarankan demikian juga ada ustadz-ustadz yang lain. Saya dengar seperti Ustadz Zainal Abidin, kemudian Ustadz Abu Qatadah ya. Kita ambil faedah dari mereka dan duduk di mereka dan jangan ngobrol dengar pengajian karena kita sudah keluar dari rumah kita dan tidak keluar dari rumah kita kecuali karena darurat. Karena ada kebutuhan. Jangan sampai tatkala sampai pengajian malah kemudian uh, tidak ada daruratnya, tidak ada hajatnya, malah ngobrol sana sini. Ya, sehingga kebutuhan keluar kita sebenarnya tidak ada kalau hanya sekedar untuk ngobrol, hanya sekedar untuk ketemu teman-teman. Tapi kita keluar dari rumah dengan niat untuk pengajian, dengan untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustaz Yazid, apa yang disampaikan oleh Abdul Hakim Abdad, kemudian kita catat dan kita beri eh, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu taala alam bisawab. Dan demikian dan selanjutnya kami beralih di line SMS. Kami angkat beberapa pertanyaan kembali yaitu dari Abu Zulfa yang berada di Cilengsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, uh, di Indonesia atau di negeri kita ini, uh, seperti yang kita ketahui banyak sekali yang mengaku dengan keturunan Nabi SAW. apakah uh, benar mereka itu keturunan Nabi SAW karena begitu banyak uh, yang mengaku di negeri kita ini yang mengaku sebagai yang mengakui sebagai keturunannya dan apakah masih ada di negeri-negeri Arab uh, yang jelas-jelas itu keturunan Rasulullah SAW? Allah eh, taala bisawab. Ikhwani fillah fiddin asani Allah yakum. Kita harus menghormati keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita harus muliakan mereka karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah berwasiat beberapa kali agar kita apa namanya uh, eh, fattakullah fi ahli baiti ya ini kita harus benar-benar eh, benar-benar perhatian terhadap keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan, dan menghormati mereka dan itu yang dilakukan oleh para sahabat mereka sangat mencintai keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menghormati keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika seorang yang benar-benar keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini diketahui dengan nasab ya karena memang ada orang membuat nasab yang palsu tentunya yang paham akan ini adalah ahli nasab Ya, tidak semua orang yang mengaku-ngaku itu benar karena memang terbukti banyak orang ngaku keturunan Nabi ternyata bukan keturunan Nabi. Namun kita harus husnuzan, kita husnuzan kepada seorang Muslim, ya. Selama dia mengaku sebagai keturunan Nabi dan dia bisa menunjukkan nasabnya, ya kita hormati. Dia adalah keturunan Nabi SAW. Adapun kalau di Madinah dan di Mekah, ma'ruf keturunan Nabi. Di sini ada namanya Ashraf, Syarif. Ya, semua orang keturunan Nabi di sini ditulis Fulan Asyarif. Sudah tahu orang itu keturunan Nabi kita dapati mereka yang di sini tidak pernah bangga-banggakan bahwasanya dia sebagai keturunan Nabi, tidak pernah pamer-pamer. Bahkan saya berapa kali ketemu dengan uh, orang keturunan Nabi Syarif ya. Saya beberapa kali kerja sama mereka, bahkan berdagang, uh, beli barang mereka. Kalau saya tanya ya, uh, gimana ya? Ya kita ya alhamdulillah kita keturunan Nabi, tapi ya kita juga malu kalau tidak beramal seperti amal Nabi. Ya, mereka sekarang terkadang seperti itu. Bahkan ada di antara mereka yang mengatakan yang penting bukan keturunan, yang penting adalah amalan kita masing-masing. Ya, oleh karena Nabi SAW mengatakan, Ya Fatimah, Ya Fatimah bintu Muhammadin salini, salini min mali la ugni anki min Allahi syai'a. Wahai Fatimah putri Muhammad, mintalah dari harta aku apa yang kau kehendaki, tapi aku tidak bisa menolong kau sama sekali di akhirat kelak. Jadi yang penting uh, bagi kita adalah uh, apa namanya uh, eh, husnudan kepada saudara sama muslim. Kalau dia ngaku sebagai kurang nabi, kita hormati dia. Akan tapi kalau ternyata seorang keturunan Nabi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya kita lebih mengutamakan yang tidak bermaksiat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "In akramakum indallahi atqakum." Yang paling uh, dimulia di sisi Allah Subhanahu wa taala yang paling adalah yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai gambaran misalnya, kalau ada seorang biasa ya, orang Jawa atau orang Bugis misalnya, orang Indonesia punya keimanan nilainya 8,5 eh, misalnya ya. Ada keturunan Nabi yang nilainya juga 8,5, tentunya kita muliakan keturunan Nabi karena dia keturunan Nabi, dia punya nilai plus dibandingkan orang Jawa ini atau orang Bugis ini, orang Indonesia ini. Kenapa dia keturunan Nabi SAW? Maka tapi kalau ada keturunan Nabi nilainya imannya 5, kemudian orang Jawa ini nilainya 9, ya tentu kita lebih mengutamakan yang nilai 9. Karena Allah mengatakan inna akramakum wahi atfakum Yang paling mulia di sisi Allah SWT yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi mengenai benar atau tidaknya mereka keturunan Nabi, Allah taala alam bisawab. Yang jelas tadi saya katakan husnudan kepada mereka dan ya, menilai seorang dengan amalannya, dengan amalan mereka. Kalau mereka mengajak kepada kebenaran, ya masya Allah kita ikuti dan kita sangat semangat dan bangga kalau ternyata ada keturunan Nabi yang uh, yang menyuruh kepada kebenaran seperti di Madinah dan di Mekah. Tahu banyak keturunan Nabi yang menyuruh kepada kebenaran. Namun kalau ada uh, keturunan Nabi yang menyuruh kepada kebatilan, yang menyuruh kepada kesyirikan, maka kita tidak mengikuti mereka karena tidak ada yang maksum kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Taala Dan selanjutnya pertanyaan terakhir dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ustadz tadi telah dijelaskan mengenai eh, keutamaan wanita di sholat di dalam rumahnya. Eh, saya pernah mendapati satu hadis bahwa e, barang siapa yang sholat di masjid maka dia akan mendapatkan 27 derajat. Apakah e, hadis ini dikhususkan hanya untuk e, laki-laki e, atau umum untuk laki-laki dan perempuan? Dan satu hal kembali e, mengenai pertanyaan pekan yang lalu mengenai hadis warokoh yang disediakan rumah di dalam surga, apakah hadis itu e, sahih? Ustaz? Uh, <clears throat> mengenai sholat wanita di di rumah mengenai salat wanita di rumah. Rasulullah mengatakan dalam hadis uh, apa namanya? La tamna'u ima Allahi masajid Allah wa buyutuhunna khairun lahun. Kata Nabi SAW, janganlah kalian melarang para wanita yang ingin sholat di masjid. Jangan dilarang. Bahkan tapi kata Allah, kata Nabi, buyutuhunna khairun lahun. Bahwasanya rumah mereka lebih baik daripada masjid-masjid sholat di rumah. Bahkan Nabi SAW mengatakan, sholat wanita yang di rumah bagian luar, ya, lebih baik lagi kalau dia sholat bagian kamar. Dan lebih semakin dalam, semakin terpencil seorang wanita sholatnya lebih baik daripada semakin nampak ya. Bahkan dalam rumah, dalam rumah pun ada keutamaan. Yang sholat di bagian misalnya ruang tamu, e, di bagian kamar lebih baik daripada sholat di ruang tamu karena semakin terjaga wanita ter, e, tersebut, semakin terpencil, semakin tertutup, semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun berjamaah kata Rasulullah sallam e, eh, salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Nabi SAW bahwasanya e, salat berjamaah lebih afdal daripada salat sendiri 27 derajat ya. E, di sini tidak e, apa namanya e, kalau kita perhatikan hadis tentang wanita maka bagaimanapun lebih afdal dia sholat di rumah ya bagi pun dia lebih sholat lebih afdal sholat di rumah bahkan Nabi SAW mengatakan hadis ini wa buyutuna buyutuhunna khairun lahun rumah-rumah mereka lebih baik daripada di masjid itu Nabi sedang ngomong di Madinah atau di Mekah ya Artinya sholat seorang wanita di rumahnya lebih baik daripada sholat di Masjid Nabawi. Dan lebih baik daripada sholat di Masjid Haram. Meskipun pahalanya seribu kali lipat, meskipun di Masjid Nabawi seribu kali lipat. Lebih baik seorang wanita di di rumah. Akan tapi kalau mereka ingin ke masjid maka tidak dilarang. Namun Rasulullah tekankan wabuyutuhunna khairun lahun. Rumah mereka lebih baik daripada uh, di masjid. Namun jika seorang wanita mengadakan jamaah di rumah misalnya dengan wanita yang lain, maka diharapkan dia juga mendapatkan 27 derajat sebagaimana laki-laki yang mengadakan sholat berjamaah di masjid. Allah taala alam bisawab. Adapun uh, hadis warakah, qadarullah saya lupa untuk mengeceknya insyaallah Uh, mudah-mudahan minggu depan saya tidak lupa. Saya harap nanti uh, Al-Akh Abdul Basit mengingatkan saya sehari sebelum pengajian agar saya mengeceknya. Demikian saja apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Eh, kurang lebihnya Anda mohon maaf yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala yang salah dari pribadi saya dan dari syaitan semoga Allah maafkan kita semua wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh